Apakah yang terakhir tadi jadi dalil otodidak? Ya. tidak? Tidak. Ya. Tidak demikian. Kalian baca kitab dan tetap harus punya guru. Ya. Sehingga ada permasalahan dari kitab-kitab yang kalian baca, kalian tanyakan pada guru kalian. Ini kita baca dan kita ambil faedah dari para ulama. Tetapi tetap kita berhubungan dengan para ulama. Kalau ada perkara-perkara yang belum jelas atau perkara yang mungkin salah paham atau ada kejanggalan yang mungkin menurut kita itu ada permasalahan, kita tanyakan. Sehingga mendapatkan perkara-perkara yang insya Allah biidnillahi ta'ala <clears throat> kejelasan dari mereka. <clears throat> apa nasihat Ustaz kepada ikhwan yang masih memiliki TV di rumahnya dan apa nasihat Ustaz kepada bagian Sebab yang masih gemar menyaksikan pertandingan sepak bola di TV dan mengidolakan Para jauh jawab perasaan. Kalau Allah, Sudah pernah saya jauh dan saya masih ingat ucapan Syekh Nur Taimin rahimahullah yang saya bacakan. Bahwasanya Syekh Nur Taimin menjawab TV Saudi yang jauh lebih baik daripada TV Indonesia. Kata Syekh, ada beberapa faedahnya tetapi kemaksiatannya lebih besar, lebih banyak. Sehingga aku tidak menyarankan kalian. Aku tidak menyuruh kalian dan aku melarang kalian dari TV. Itu sebagai ukuran. Apalagi beliau tahu bagaimana TV di Indonesia. Nggak ada baiknya. Hampir. Apa baiknya? Kajian agamanya sekian banyak yang menyimpang, sesat, jadikan guyonan, jadikan mainan, jadikan bahan tertawaan. Apalagi kemaksiatan-kemaksiatannya. Nah, wallah kalau kalian sibukkan rumah kalian dengan keratul Quran, dengan kajian ilmu, dengan radio ahli sunnah, dengan belajar, taklum, insya Allah mereka nggak butuh TV. Ya, ngapain? Biasanya muncul keinginan kepada TV itu ketika nganggur. Pengangguran. Tetapi kalau orang-orang sibuk. Dari sini, kajian. Habis kajian, ngerjakan PR. Habis ngerjakan PR, hafalan. Ini belum. Mereka kan sibuk. Kapan mereka punya kesempatan untuk nonton TV? Sehingga ngapain? Buang jauh-jauh. Nggak perlu ada di rumah kita. Aman. Akan terasa waktu itu luang untuk bisa belajar, bisa menghafal, bisa mengkaji ilmu, bisa kan kita nanya kamu bukan anak-anak kita, kita dan anak-anak kita dari <clears throat> menonton TV. Sibukan dari mana? Sibukan dengan sesuatu yang bermanfaat dari menonton TV. Barakallahu fiqom. Benarkah kabar yang menyebutkan kalau Syekh Salal Fauzan membolehkan TV Roja? Saya nggak tahu. Ya. Kalian sudah tahu kaidahnya kan? Kalau sudah ada jarah al-mufassar dengan rincian sebab-sebabnya, alasan-alasannya, maka buat apa tazkiyah dari siapapun? Ya. Buat apa? Ya. Oh saya boleh mengwazankan. oh Fauzan membolehkan. Terus kenapa? Kalau ternyata kita sudah tahu dari masyarakat yang lain, tentang berbagai macam kebobrokan yang ada di dalamnya dan orang-orangnya. Eh, Halabiyun bergabung di sana. Eh, Abdul Hasan bersama mereka. Siapa lagi? Arif bersama mereka. Hizbiyun. Eh, politikus. Gabung di sana semua. Barakallahu fikum. Saya paling sedih kalau ada pertanyaan seperti itu. Sudah kita jelaskan dari satu syekh atau dua syekh dengan rincian sebabnya. Ini kemaksiatannya, ini penyimpangannya, sini penyimpangannya. Terus ada yang mengatakan, tapi kata Syekhulan boleh. Ini pertanyaannya pertanyaan menunjukkan kalau dia jahil, nggak mengerti tentang kaidah ajar tadi. Nggak ngerti. Hatta sepuluh yang membolehkan. Kalau ini jarah yang rinci mufassar dan terbukti, apa hanya Ajar mufassar muqaddam. Jarh yang fasal tadi dengan rinci itu kita didahulukan. Tapi kata Syekh Fulan boleh eh, kita sesama Syekh jangan saling mendahului begitu. Eh, bebas kita pilih. Kamu Syekh Hana, saya salah ini begitu. Cari yang rajin, cari yang asah, cari yang ahak, cari yang lebih lurus, cari yang lebih benar. Jangan cari yang lebih cocok. Jangan cari yang buat saya yang senang ini. Jangan. Eh, yang benar yang mana? Kalau seperti itu terus ya, cara bertanyanya, maka nggak akan selesai satu urusan. ada dan ya, Nggak akan selesai. Cuma ada saja ulama yang ini tahu rinciannya, yang ini tidak tahu. Yang ini kenal si fulan, yang ini nggak kenal. Yang ini tahu si fulan begini, yang ini nggak ngerti. Ya. Maka yang tidak ngerti akan memulai dari awal. Apa dari awal? Terus ya. Berbaik sangka dulu Menahan dia begini, menahan dia begitu. Ada pun yang sudah tahu, ya. akan berbeda. Sehingga yang kita lihat adalah mana rinciannya, benar atau salah. Terbukti atau tidak terbukti. Nah, akhir-akhir ini fenomena membawa anak kecil ke masjid semakin mengkhawatirkan karena banyak kemungkinan yang terjadi, kemunkaran yang terjadi. Di antaranya anak-anak masuk ke saf-saf orang dewasa. Kenapa kalau masuk ke saf orang dewasa? Enggak mengapa. Saya masih cenderung kepada pendapat mereka yang mengatakan para ulama tidak memutus saf. Eh, asal tidak mengganggu, dia masuk saf dewasa. Dalilnya ketika riwayat itu sahih dalam hadis sahih Ibnu Mas'ud Anas yang Ibnu Mas'ud dengan kebarakannya disebutkan di belakang wa gulamun satu gulam itu dihitung kenapa tahunnya dihitung karena di belakang safnya kalau nggak dihitung misalnya Anas akan di depan di sebelahnya imam, iya kan? Makmur kalau satu di sebelahnya imam, ya. kalau dua di belakang. Tetapi waktu itu Anas dengan gulam, ya, sekecil. Iya. Tapi dihitung, buktinya mundur ke belakang atau di, di soft satu barisan di belakang. Dan itu diantara fawaidnya adalah bahwasanya softnya anak kecil dihitung tertangkap. Iya. Teranggap sehingga kalau kamu di belakang sendirian, ada anak kecil kamu tarik untuk berdiri sebelahmu itu cukup. Eh, berarti kamu tidak sendirian lagi. Tetapi masalah mengganggunya, pernah ada beberapa nasihat dari beberapa ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa kalau dia mumayyiz ya, atau bisa diatur ya, tidak mengapa. Tapi kalau dikhawatirkan akan mengganggu, lebih baik jangan dibawa ke masjid. Ya, barakallahu fikum. Terkait penjelasan Zulkarnain kemarin di Amwa, bagaimana menyikapi syubhat Syekh Rabi harus merinci poin-poin kesalahan Zulkarnain. Ya, ngomong sama Syekh Rabi. Ya. Suruh datang Syekh Rabi. Kemarin datang Syekh Rabi kenapa nggak ngomong? Syekh, kau harus merinci. Ya, semua yang kau katakan tentang aku. Kenapa dia ngomong gitu? Ya, kenapa sekarang ngomongnya? Ketika ketemu dia nggak ngomong, sekarang baru ngomong. Ya, ini keanehan yang terjadi pada dia. Nah, kalau bin Allah, seorang itu harus punya kaca di rumahnya, harus punya cermin. Sehingga dia bisa bercermin. Saya ini seorang morenga mukanya, saya ini bagaimana. Kalau orang nggak punya cermin, nggak pernah tahu siapa dirinya. Nggak pernah merasa sama sekali. Sedangkan al-mu'min atau akhi. Seorang mukmin itu adalah cermin saudaranya. Maka kalau dikritik dengan berbagai macam kritikan-kritikan, maka perhatikan apakah iya atau tidak. Sehingga nggak perlu kemudian berpura-pura bodoh menyatakan saya nggak tahu apa-apa. Apa salah saya? Kasihan ini. Aku dikatakan begini salah apa? Kemudian ajib. Perkara yang harus diberitahu. Yang pertama adalah penggembosannya terhadap manhaj tahdir. Yang dia harus taubat. Kalau mau diulang rincian rekamannya, banyak rekamannya seakan-akan perkara tahdid tidak penting, perkara remeh, perkara yang sedikit saja cukup. Padahal ketika ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Haji, Allah, beliau menyatakan bahwa rudud itu seimbang dengan arut. Bantahan-bantahan itu seimbang dengan penyampaian. Penyampaian kebenaran diiringi dengan penjelasan kebatilan. Jangan diremehkan. Harus seimbang antara dua perkara. Al-arf warad. Bahkan beliau berkata, Aksar kutub rubu, aksar kutub usul min rujud. Kebanyakan kitab-kitab usul dari para ulama itu kan bantahan-bantahan. Prinsip-prinsip ahli sunnah. Kenapa muncul buku-buku itu? Sedang membantah. Sedang membantah ahli bid'ah. Mereka bukan ahli sunnah. Nih prinsipnya ini, bukan itu. Ini yang kedua, bukan seperti mereka. Ini bukan seperti mereka. Sehingga kalau setiap kajian membantah halul bid'ah itu nggak apa? nggak salah. Itu nggak ada kajian lain kecuali tahdir. Memang ada kajian, itu nggak, nggak salah dia, nggak merasa salah dia. Nggak merasa kalau itu adalah racun yang telah dimakan oleh sekian banyak salafi di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Mau bukti? Tanyakan kepada sebagian besar mereka, khususnya di Jakarta. Kajian fitnah itu apa? Coba tanyakan. Eh, saya tidak suka kajian fitnah. Tanyakan. Eh. Tanyakan pada mereka yang ngaji di Amwa. Apa itu kajian fitnah? Tanyakan. Kira-kira apa jawabnya? Kajian mentahdir dari uh, eh, ya Torah, kajian mentahdir dari roja, kajian mentahdir dari itu kajian fitnah namanya menurut mereka. Apakah itu bukan racun? Wallahi racun yang mematikan. Racun yang sangat mematikan. Tidak terasa. Maksudnya kapan ya? Maksudnya entah kapan. Setiap kajian. Sementing satu. Dua kajian. Tiga kajian. Lama-lama sudah menjadi makhluk yang berbeda. Dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama. Kadang-kadang demikian. Apa yang jauh seberang lautan kelihatan apa yang dipeluk matanya tidak kelihatan yang ada pada dirinya nggak kelihatan selalu mengatakan masker jinak harus tobat laskar itu harus tobat tobat dia itu memang buta tuli bisu nggak pernah dengar kalau salah dia sudah taubat tertulis, terbacakan, bahkan sampai masuk media, elektronik media, segala media masuk. Wartawan pun meliput taubatnya. Masa dia nggak tahu? Diungkit lagi tangan mereka berdarah. Astagfirullah. Siapa pimpinan fatwanya waktu itu? Komisi fatwanya pimpinannya adalah Dul Qarnay. Ibn Sunusi. Dia nggak terlibat. Nggak berdarah tangannya. Haji. <laughs> Allah yahdi. Allah yahdi nawaiya. Kalau <laughs> Allah, apa yang sudah diperintahkan oleh para ulama, dengarkan. Alhamdulillah mereka para ulama itu jangan dianggap sebagai orang yang butuh, yang gampang ditipu oleh seorang fulan bahwa fulan. Allah, Masyaih, kenal sama karena Kenal. Termasuk kenal jeleknya, kenal. Jangan dikira nggak kenal. Berapa kali dia ke Saudi? Sering. Dan sering ketemu mereka. Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka menyatakan, aku Arab tu karena mundur zaman. Aku tahu modelnya karena sejak dulu. Kata. hanya pernah berkata seperti itu. Syekh Muhammad bin Hadi. Ah, Dulkarnain qad ankasarat. karena mundur zaman. Dia sudah patah. Karnahu sekian zaman, kata dia. Sudah lama. Alhamdulillah, azakumullah. Dianya belagak, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu. Salah saya apa? Coba dirincikan salahnya apa. Dia sudah ngadep Syekh Rabi, kenapa nggak nanya? Kenapa nggak nanya Syekh, rincikan pada kami salahnya apa? Dari sini semangatnya menulis, saya akan bertanya dan saya akan siap merujuk kalau saya salah. Sampai ke sana, mana hasilnya? Nanya, kok sekarang malam kemarin Oh Syekh Rabi harus merinci. Lo kemarin ngapain? Ya? Kemarin tujuannya bukan itu tujuan intinya. Tujuannya cari rekomendasi dari Syekh Saleh Fauzan. Dan itu politikusnya dia. Dan saya katakan kembali yang tadi, pertanyaan tadi. Ngapain sekian ribu tazkiyah kalau ada jarak mufassar? Apa untungnya? Eh, pembelaan dari bulan mau bulan, masyaih, kalau sudah jelas mufassar, besar, mufassar muqaddam. Ada ta'dil. Ini sudah diketahui bersama oleh sekian tulab ilmu, apalagi ulama'nya, apalagi masyayikh. Cuma karena yang dihadapi oleh dia adalah orang awam, juhala, orang-orang bodoh, maka cukup dengan itu tergiur semua. Satu saja saya ingatkan. Saya dengarkan ucapan Syahani ketika telekonferensi. Saya dengarkan bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Mana poin yang dipraktikkan oleh dia? Husnudhannya Syekhani kalau dia taubat. Mana dibuktikan? Mana dibuktikan. Para dia sudah berbaik sangka kalau Zulkarnain bertaubat. Yang kedua, ini sama-sama didengar oleh kalian karena di tempat ini. Di Jakarta sini, di Depok sini. Tentang Ja'far Fahra. Apa yang dia sikapi? Apa yang dilakukan terhadap Ja'far Saleh sama dia? Apakah kemudian berbicara di mimbar? Hati-hati dari Ja'far Saleh? Ada? Ada enggak? Belum. Atau ada taubatnya? Eh, ternyata saya salah kemarin saya membela-bela eh, Ja'far Saleh. Ternyata saya salah. Ada? Tidak ada. terus Padahal dia dengarkan sama-sama. Semua bersama kalian. Ucapan saya Hani tadi. Yang ini diterima, yang ini tidak dipedulikan. Pokoknya saya dapat dukungan. Selesai. Nah, yang penting untuk dirinya. Ini penyakit. Ini penyakit yang sudah dikenal oleh sekian para ulama. itu mengandung tuduhan beberapa sisi. Tuduhan kepada yang menyampaikan beritanya kepada Syekh dianggap berdusta, Dan tuduhan kepada Syekh Rabi sendiri menyatakan la'a, menyatakan mutalawin dalam keadaan salah, dalam keadaan tidak punya bukti. Ini tuduhan yang mengerikan sekali kepada Syekh Rabi. Fatwa Syekh Rabi bisa berubah tergantung kepada siapa yang memberi laporan. Kemarin ditahdir, kemudian diterima rujuknya. Kemudian ditahdir kembali. Apakah tidak niat datang bersama-sama dengan masyarakat itu? sudah pernah datang bersama-sama barakallahu fikum. Kenapa nggak pernah? Karena mau diulang berapa kali lagi? Sudah pernah datang bersama-sama. Dan nanti sudah tahu ketika dia membela-bela Roja, ketika dia membela bela membela radio, membela Hizbiyin. Dia nggak oleh Syarabi. Jadi bantah تقول لابنه Oleh azakumullah, kita bertaubat dari apa yang pernah kita lakukan di laskar jihad dengan berbagai macam penyimpangan di dalamnya. Dan kemudian kita memperbaiki dengan mengulang kembali prinsip-prinsip al-sunnah dari awal. Dan kita kaji kitab-kitab yang menunjukkan kebobrokan khawarij dan itu langsung. Setelah bubar. Dan terus sampai Sehingga kalau bisa dikatakan perbaikan. Setelah taubat dari LG. Bagaimana aslahunya? Ilham tabu wa aslahu wa Bagaimana aslahunya memperbaikinya? Memperbaikinya dengan kita memperingatkan dari bahaya khawarij. Dengan tahzir yang tahdir ini kemudian digembosi sama Dzulkarnain. Ya. Paham maksud saya? Ya. dia Dianggap tahdir tahdir terus. Ini dalam rangka taubat kita kepada Allah untuk memperbaiki apa yang pernah dianggap bahwa kita ini seperti khawarij dulu ternyata tidak. Kita bertobat kepada Allah dan kita memperingatkan manusia kaum muslimin dari khawarij. Dan termasuk khawarij adalah al-arifi yang berbicara di radio dan TV Raja rutin maka kita peringatkan pula rojaknya dari pemikiran-pemikiran irjanya oleh Hasan dan juga dari pemikiran-pemikiran lainnya yang ada dalamnya dari hizbiyah. Kenapa? Kok kita sedang berupaya untuk aslahu, untuk memperbaiki, kok digembosi oleh tokoh-tokoh baru? Orang yang dimana kalau kamu sebenarnya Mudah-mudahan dipaham. Ya bahwa kita sudah bayanu, kita sudah menjelaskan dengan rinci, Alhamdulillah. Dan saya sendiri juga sudah menulis secara pribadi. Tetapi mengatasnamakan, masa tidak juga. Saya memuatkan dalam terjemahan saya. Tentang apa yang terjadi dalam masker jihad kalau itu bukan dari prinsip sunnah. Alhamdulillah. Kita mau. Dia ada seperti itu nggak usah eh, menjaga kehormatan dirinya kemudian sampai menolak untuk taubat. Ya. Katakan saya salah kemarin. Ya. Terima kasih Allah khair atas kritikannya, atas tegurannya, atas laporannya kepada Syekh Rabi. Saya mulai hari ini saya akan menyikapi Ja'far Soleh dan saya akan menyikapi roja dan saya akan mendukung ya, prinsip tahzir dan manhaj tahzir dan kajian-kajian tahzir Azakumullah. Kalau kajian satu jam dibagi separuh untuk tahdir separuh untuk usul tidak apa-apa. Ya, itu masih belum kelebihan. Ya, masih seimbang. Ya. fikum. Ya. Alhamdulillah. Ya, kalian tahu sendiri. Kita lebih mementingkan untuk menyampaikan usul karena mengharapkan kalian paham dan mereka juga paham tentang apa usul dari ahli sunnah